dari dia ini ilmu bima yad'u ilaihi. Dia hendaknya berilmu tentang apa yang dia dakwahkan. Dan ilmu ini yang saya akan menyebutkan ilmu tentang materi yang kita dakwahkan. Yang kedua ilmu tentang kaifiah bagaimana tata cara kita berdakwah. Dan ilmu tentang mas'ulin tentang keadaan makruh. Bagaimana kita menerapkan makruh tersebut? Maka ketiganya ini membutuhkan ilmu. Ilmu yang paling pokok jelas ilmu materi dakwah yang akan kita dakwahkan. Kita akan berdakwah tauhid, wajib berilmu tentang tauhid. Kita akan mendakwahkan salat, wajib ilmu tentang salat dan seterusnya. Ilmu tentang keinginan berdakwah. Karena dakwah memiliki jurus, memiliki usul, memiliki cara. Bagaimana kita mendakwahkan. Orang akan menjual barang pun ada caranya, ada tata caranya, ada kiat-kiatnya. Bagaimana menjual barang, tidak salah salah Semuanya ada caranya. Islam telah mengajarkan cara terbaik dalam berdakwah contohnya dalam Nabi SAW. Beliau untuk sana Dan ilmu tentang yang kita dakwahkan. Bagaimana maksud kita? Sehingga bagaimana kita pula mendakwai mereka? Ini semua ilmu yang tertuntut. Yang kedua, seorang terhindar dia beramal. Karena bima yang ini? dia beramal tentang apa yang dia dakwakan Makhluk itu al-mukhalifakum. Aku tidak ingin menyelisih kalian ma'anha ma'anhakum an akan marah pada ini. Yang Allah berjalan mencela setiap orang yang mereka mendapatkan, mengatakan, mengajak, akan tetapi tidak mengamalkan. Yang Allah yang katakan, Ya ibadadina amanu lima taquluna, malah taf'alun. Kamu dalam makna Allah yang taqul, malah taf'alun. Demikian pula, Bagaimana kalian? Atamuruna nafsa bil bin wa aqtawna anfusakum wa antum tatluna eh, wa antum tatluna tatluna kita. Bagaimana kalian memerintahkan kepada kebaikan? Sedangkan Anda mengalihkan diri Anda sendiri. Sedangkan Anda membaca kita. Apalah takdirun? Apakah Anda tidak berakal? Di mana akal Anda? Agar lebih ayat ini tidak berarti seorang pengarang berdakwah karena dia belum beramal. Apa karena harus bermaksiat? Dakwah sendiri, celaan Allah sendiri. Yang bisa seorang mereka tidak beramal dengan ilmu yang telah dia ketahui atau dengan ajakan yang telah diajarkan, Agar lebih ini bukan berarti jika orang tahan berdakwah. Akan tapi dakwah akan makbul, akan menjadi dakwah yang makbulah, tentu apabila orangnya mengamalkan. Ini pendidikan para umum yang mesti terjadi. Yang ketiga, ikhlas dalam dakwah. La amalukum alaihi ajrun. La amalukum alaihi malam. Aku tidak mengharapkan balas jasa, tidak mengharapkan harta dari Anda dengan dakwah yang aku lakukan. Keikhlasan dalam dakwah sesuatu yang tertuntut sehingga dia akan memiliki eh, akal langsung dakwah dia. Berkata yang masyhur, maka nanilah apa? Maka nanilah apa? Apa saja yang dilakukan karena Allah itu akan kekal. Kekal di dunia, kekal di akhirat. Di dunia akan langsung amal-amal dia, dan di akhirat aku dapatkan ini pahala yang telah disediakan Allah SWT. Yang keempat, Seorang yang dia berdakwah hendaknya dia bersabar perlu kalau mayrati kita di dakwah. Dia bersabar atas segala yang dia temui di jalan dakwah. Maksud kita masing-masing yang paling bila. Dari maksud yang paling kafir, paling musyrik, atau muslimin yang di antara mereka adalah saling bil Khairah di antara mereka adalah yaitu mustafidun di antara mereka adalah ini zalimul nafsi yang semakin membutuhkan kesabaran sangat ekstra. Belum berbagai macam kesulitan-kesulitan besar yang datang dari para musuh yang setiap nabi sunnah di atas sunnah dakwah para nabi yang menimpa mereka yang terakhir ada yang tidak dari kaumnya ada yang pendustaan dari kaumnya walau waktu tiba rasul Pahlawan telah diletakkan. Akan tetapi mereka ibu. bima kudibu. baru anak bima ibu. Mereka bersama dengan apa yang diletakkan oleh para kaumnya. Sehingga mereka itu di atas dakwahnya dengan apa yang dilakukan Rasul. Yang kelima, soal tidak hendaknya dia ini berhias dengan ahlak yang karimah. Dia beriak dengan ahlak yang karimah. Karena merupakan kekuatan dakwah. Semuanya kita telah paham tentang ini. Ya. Akan tapi lain kita merenungkan bagaimana Rasulullah sebelum beliau berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah. Bagaimana Allah telah menjadikan Rasulullah dan orang yang memiliki akhlak yang terima yang dipuji oleh manusia dengan gelar Al-Amin orang sangat terpercaya yang semuanya mengakui kejujuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak dikenal lagi sebagai seorang yang melakukan perbuatan yang palsu, kekajian ini modal yang sangat besar termasuk yang modal pembelaan orang sekalipun boleh jadi orang itu belum tertarik dengan agamanya kisah pemboikotan terhadap Rasulullah SAW dan pemimpin selama tiga tahun oleh orang-orang Quraisy kepada Bani Hashim. Apakah yang diboikot hanya Rasulullah dan orang beriman saja ya Tidak, Bani Hashim kecuali Abu Lahab. Di antara mereka yang masih kafir muslim. Akan tetapi kenapa mereka memiliki simpati kepada Nabi? Dan mereka siap untuk menderita bersama Nabi. Karena Nabi layak untuk memberikan simpati dengan amalnya yang sangat mulia. Siapa mereka belum tertarik atau belum siap untuk menerima agamanya. Seandainya orang di kampung Anda, orang di kampung Anda yang jahat, berusaha untuk mengusir Anda, mempermasalahkan Anda, ada nggak yang membela Anda dari orang yang belum sempat membela Anda? Karena akhlak yang baik. Apa mungkin orang tua Anda, atau mungkin keluarga besar Anda, atau mungkin karena tetangga kalian ini, Anda, karena baik akhlak. Belum pembelaan kepada akidah, agama, manhajnya, akan lebih baik akhlak. Kemudian yang ke enam, seorang dai nak yang kauyun amal. Komitmen amal. Memiliki harapan yang atau memiliki ketangguhan dalam meraih cita-cita. Meraih harapan. Yang jelas bahwa Islam atau masa depan di tangan Islam. Dan masa depan menanggapi adalah jannah. Apalagi Allah menjadikan kemenangan bagi Islam. Maka kuatnya cita-cita orang dai dalam berdakwah ini sangat dibutuhkan. Sehingga dia akan tanggung di meja dakwah. Dia akan pulang di meja dakwah. Dia tidak akan gampang putus asa. Dan dia tidak akan gampang jadi hancur binasa dengan dakwah ini. Karena kekuatan amal, karena dia memiliki kuat yang kita tadi harapan dia. Allah SWT memiliki janji terhadap masa depan dakwah Islam dan terhadap pelaku dakwah dan Allah tidak pernah menyimpan janjinya inna islam dan ya Allah pasti benar la yukhlifullahu wa'da Allah tidak pernah menyimpan janjinya di antara janji Allah Subhanahu di dunia wa anna lagi alladziina 'amanu minkum wa 'amilu shalihan la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladziina min qablihim wa la yumakkinanna Allah yusawwa lahum wa la yubaddilu lahum min ba'di khawfihim amnan ya'budunani la yushrikuna bi Jadi Allah para kaum ini yang beramal saleh, yang bertauhid, tidak menyekutukan Allah, Allah akan berikan kehilafahan. Allah akan kokohkan agama dia, Allah akan berikan keamanan setelah ketakutan. Ini janji Allah di dunia kepada ahlul tauhid, kepada muwahhidin, orang-orang mereka beramal saleh setelah dia beriman, dia beramal untuk manusia ya, diam. Akan tidak beramal. Di antara jeruk ya dan Allah dalam dikatakan pula Wallahi la yughatta hadha al lain la Allah hadha al Allah akan murahkan urusan agama ini malakal maut la yaqulu Allah. Hingga nanti orang berjalan dari sana gadal maut tidak ditakutkan aman kecuali takutnya dia kepada Allah itu. Karena keadilan Islam dan karena kemuliaan Islam. Jadi katakan Nabi yang tanya, ini lain nahar dan amru ma al nahar لا يترك الله بيت عدل ولا وطن إلا أدخل الله هذا الإسلام هذا الدين باسم أسس وبكل دليل إذا يعز الله بهذا الإسلام وذلا يعز الله بهذا الكفر Benar-benar Islam agama ini akan menjangkau sejauh jangkauan siang dan malam. Di mana ada siang dan malam yang menjangkau tempat, Islam akan sampai ke situ. Ini masa depan semua. Tidak ada satu rumah di daratan, di lautan, di kampung atau di kota kecuali Allah akan masukkan agama ke situ. Dengan kemuliaan atau dengan kehinaan. Dengan kemuliaan atau dengan kehinaan. Itu contohnya bisa berapa? Kayaknya pasti pasti jam itu. Lima belas sepuluh. Allah akan masukkan agama ini baik dengan mulia atau dengan hina. Mulia bagi orang mereka menerima Islam dan hina bagi mereka menolak Islam, mereka tetap kafir, akan dinakan Allah SWT. Ini masa depan Islam. Silahkan jadi, nanti dia memiliki yang amal, memiliki cita-cita yang kuat atau ketangguhan dalam rasa cita Tidak boleh dia melemah, melempem, dia putus berat, soal ada sama sedikit biasa. Setiap amalan dia mengalami mata ini sekarang malam mata uh, eh, ini gesit ada mengalami mata ini putus fatwa akan tapi tidak boleh sampai keluar dari sunnah yang diajarkan oleh Nabi saw. Alaihi Wasallam. dakwah Indonesia Kampung membutuhkan hikmah. Barang Allah berikan hikmah, Kata Allah Ta'ala, yuktil hikmah nama yasha. Allah berikan hikmah karena Allah kendaki. Wa man yuktal hikmah, bapak utiya khairan katsira. Barang siapa Allah berikan hikmah kepada dia, maka sungguh telah diberikan orang tersebut kebaikan yang sangat banyak. Khairan katsira lebih baik pada dunia dan seisinya. Hikmah adalah di antara pemberian Allah SWT. Orang yang memiliki sikap hikmah merupakan bagian pemberian Allah SWT. Sehingga hanya menyebabkan ini nikmat ini kepada Allah SWT Hikmah kalimat hikmah Rasulullah Para ulama menyebutkan hikmah ada yang bersaing dengan Alkitab, dan hikmah ada merupakan makna yang tersendiri, tidak bersaling dengan kita. Apabila kalimat hikmah bersaling dengan kita, maka maknanya adalah as-sunnah, itu hadis Rasulullah SAW. Apabila hikmah tidak bersaling dengan dengan Alkitab, maka maknanya adalah ulama memberikan makna yang berbagai macam makna. Sehingga hikmah memiliki makna sangat banyak. As-sunnah juga hikmah, akal juga hikmah, ilmu juga hikmah, kebijaksanaan juga hikmah, Al-Imam Ibn Qayyim beliau mengatakan ismat dengan kalimat fitrul Zati yang bagi al rusil Zati yang bagi di waktu lati yang bagi di waktu lati yang bagi hikmah adalah perbuatan yang tepat pada keadaan yang tepat atau pada arah yang tepat dan dalam kondisi waktu yang tepat beramal serba tepat perbuatan yang pas materinya pas, waktunya pas. Ini orang hikmah memiliki kebijakan. Imam Mujahid mengatakan hikmah dalam dengan kalimat beliau Isatatul haq fil qawli wal amal. Kecocokannya dengan kebenaran dalam hal perkataan dan perbuatan. Sebelum Islam Ibn Taimiyah mengatakan Hikmah dalam makrifat ulama qauluhu wa amaluhu. Orang yang mengenal kebenaran kemudian pendapatnya seperti kebenaran yang dia kenal dan dia beramal dengan kebenaran tersebut, maka dia orang yang memiliki hikmah. Demikian pula Ibn Hajar mengatakan hikmah adalah waktu saya di meletakkan satu pada tempatnya, pas pas pas pada tempatnya. Ini hikmah para umum demikian yang dikatakan para ulama, bagian perkataan para ulama, sehingga memang bersikap dengan tepat, bersikap dengan tepat, bersikap yang betul tepat dan benar, benar dan tepat. Sehingga kata dalam tadi, perbuatan yang tepat pada tempat yang tepat, arah yang tepat, dan waktu yang tepat. Ini orang mereka memiliki ada bersikap hikmah. Umayyukan hikmah, fakasuki akan hikmah. Maka di antara sikap hikmah dalam dakwah bila di antara para ulama tentu sangat wajib sekali. Bagaimana sikap contoh jadi sikap tepat dalam berdakwah. Yang pertama di antara contohnya atau semakin berhikmah dalam berdakwah, dia ini memiliki prioritas yang tepat. Dia memiliki prioritas yang benar. Dia memiliki titik orang dia. Kalau bicara hikmah, semuanya bicara antara jadi ilmu dan petik. Ilmu dan pemahaman. Maka dia antara hikmah adalah dia eh, memiliki prioritas yang tepat dan benar. Tentu dalam hal ini Perintah dakwah adalah dakwah tidak terhenti. Ini perintah yang tidak bisa ditawar-tawar. Dakwah tidak terhenti bukan alternatif, akan tapi pilihan yang harus dipilih seorang Dilakukan Di lapangan dakwah kita melihat bagaimana sebagian dari mereka berdakwah dengan tema pilihan utama jihad ada lagi yang tema pilihan utama dalam khilafah. Ada lagi yang tema pilihan utama dalam persatuan umat. Ada lagi yang tema utama mereka dalam akhlak. Ada lagi yang tema utama mereka dalam mengangkat, mengangkat ekonomi masyarakat. Ada lagi yang tema utama mereka insight macam-macam. Seakan-akan dapat bebas memilih tema apa yang akan dia pilih. Oh kalau kelompok saya akan saya milih tema yang ini. Oh kalau kelompok saya Ini bukan pilihan. Akan tetapi telah menjadi keputusan Allah dan Rasulnya. Dan seorang mungkin tidak ada pilihan ketika telah berhadapan dengan pilihan Allah dan Rasulnya. Wa makana lil mu'minin wa la mu'minatin tidak qada Allah wa rasuluhu amran adalah orang yang lebih hari Tidak ada pilihan bagi seorang mukmin ketika Allah dan Rasulnya telah memberikan suatu perkara dia masih memiliki pilihan lain. Tidak pantas kata Allah Taala. Tidak pantas seorang mukmin atau mukminah apabila telah dipilihkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dia pasti memiliki bidang lain. Tentu pembahasan bahwa dakwah mengajak kepada tauhid merupakan pilihan Allah dan pilihan Rasulnya ibad tersendiri. Panjang lebar. Semua dalilnya sangat banyak dan sangat ini bertebaran di mana-mana. Dalil Al-Quran, dalil Al-Sunnah, dalil sejarah, Bagaimana Nabi memerintahkan para sahabat? Maka dakwah bertauhid adalah merupakan pilihan yang hak Tidak boleh yang lain. Akan tapi, ya Bapak ketika mendakwakan tauhid, tentu tidak sembarangan. Tidak pasti harus kemudian pokoknya secara tema dakwah kita adalah tauhid. Bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Ah, masuk pintu hingga kita merasakan tauhid tentu banyak cara. Ini pertama memberikan contoh-contoh di antaranya. Ada yang lewat pengajaran Al-Quran, ada yang lewat pengajaran hadis, ada yang lewat apa yang disepakati oleh yaitu masyarakat tempat tentang tauhid Rubiyah, Kemudian nanti baru naik kepada tauhid Rubiyah, yang kita maksudkan pintu masuknya. Bukan harus temanya sekarang harus bisa mengaji akidah dan tauhid. Saat ini itu kalimat yang kopi di tengah-tengah masyarakat. Ini kalau mau mengajar tauhid, apa itu tauhid? Kita nggak kenal tauhid. Atau itu orang kenal tauhid adalah filsafat. Kita diajak untuk berilmu tentang eh, sifat-sifat eh, ini filsafat. agar nanti bisa melalui sesuatu yang mereka bisa terima Baru kita masuk pada jadi pembahasan, jadi tauhid dengan merupakan target prioritas utama sebelum yang lainnya. Demikian diingatkan berkata masalah jadi dalam para tauhid. Termasuk yang tadi masalah dakwah seperti bagaimana dia itu bisa mengetahui tentang keadaan makhluk memperhatikan tentang kondisi mampu. Maksudnya diantaranya, bagaimana membedakan antara mampu yang awam dengan mampu yang olahraga ini. Tentu ketika kita membahas mau menyantuni kepada orang awam, tidak kita bapak-bapak, ibu-ibu silakan simak kita akidah dia atau mari silakan dibuka kitab usul salam. Tapi bagaimana masyarakat yang masih awam, yang belum pernah apa-apa, intinya dia paham tentang apa yang akan ada sampaikan, maka usul salam atau tauhid, apa yang lainnya. Apalagi kemudian dibacakan Islam rahimah Allah, Anahu yajib alaina, dan seterusnya. Suruh nyimak satu persatu huruf per huruf, yang terkadang buat orang pusing dan bosan, kemudian dia uh, ini belum terbiasa dengan itu. Mengenal polisi makhluk seperti ini tentu sesuatu yang tertutup. Sehingga bagaimana mereka paham tentang apa yang segera ingin Anda inginkan. Dan mulai dengan telapak ini. Sehingga tidak bisa melakukan sama antara keadaan yang mereka seperti itu dengan keadaan orang yang telah harusnya masuk dalam pembahasan yaitu ilmiah dengan sikap yang berbeda. Demikian pula, bagaimana kita melihat kondisi mampu melihat kejiwaan mereka, kondisi kejiwaan mereka, atau melihat berkaitan dengan kondisi keadaan umum mereka. Seperti Nabi, ketika mengajar, bisa eh, salah sahabat, kalau itu umurnya sebaya, aku muda-muda. Kemudian dia menghina atau dia mengaji dengan Nabi selama 20 hari. Tapi Nabi lihat, Nabi tahu sangat kondisi kami. Yang mulai ada kerinduan kepada keluarga. Maka Nabi itu memberikan kesempatan kepada mereka untuk kembali kepada keluarga dengan memberikan pesan-pesan dakwah. Agar mereka pulang dengan tidak lupa mendakwai mereka, mengajarkan apa yang diajarkan yang mereka dapatkan selama ini dalam pengajian bersama Rasulullah Wasallam. Hingga memahami tentang keadaan polisi mati. Tidak membuat mereka bosan. Sudah mulai ngantuk-ngantuk, semua lompat-lompat sudah mulai ngorok yang lain. Semua terus ceramah semangat tempat imam, Ustaznya itu masalah. Gak mau tahu. Seperti dia ceramah di tempat yang gelap. Gak ada yang dilihat sama sekali. Apa yang diinginkan dengan dakwah yang dia sampaikan? Kalau waktunya mereka semuanya gobior, kemudian tidur, kemudian ngorok, kemudian Anda lihat Demikian pula teman Bagaimana kita merapikan waktu yang berbeda antara tua dengan muda tentu membedakan. Tidak mungkin sama dengan orang tua makan dengan anak-anak. Sama dengan bapak-bapak makan sama dengan anak-anak dan digaji dengan muda. Sehingga tidak bisa digasak sama. Demikian pula berkaitan dengan menghadapi penguasa dengan rakyat memiliki metode yang berbeda, ini bagian pada hikmah, memperhatikan kondisi makhluk yang ada. Terus kegiatan hikmah adalah memperhatikan tentang kondisi sebuah masyarakat atau kebiasaan masyarakat. Di antara yang dicontohkan para ulama berkaitan dengan cara berpenampilan. Selama itu bukan perkara yang haram maka sangat layak dan sangat hikmah seandainya seorang dari imam ini berpenampilan sama dengan masyarakat muslimin pada masyarakat setempat. Tentu bukan hikmah ketika masyarakat masyarakat asing sekali dengan gamis, dengan jubah, dengan imana. Kemudian kita mesti tampil dengan tampilan yang beda dengan selawat tinggi, sorban, tampilan ala Arab atau Yaman, sehingga tampak betul-betul sangat mengagetkan. Itu wali dari mana? <laughs> Ini yang kata perundangan dengan disebut dengan pakaian syukur, pakaian ketenangan. Apalagi saya akan berdakwah mengajak manusia masyarakat sehingga mereka lari pulang sebelum dia mengenal apa yang harus disampaikan. Ini bagian menerangkan seperti ini. Menghangat, mengingatkan, Sausemin juga menerangkan, dan yang lain-lainnya. Selama kebiasaan masyarakat tidak bertentangan dengan syariat. Alangkah baiknya kemudian orang tersebut menyesuaikan dan tersebut menyesuaikan dengan masyarakat. Bagaimana ketika kalau kita lihat ada usaha dari Madinah, kok penampilannya dia pakai ukur irang, pakai baju koko, kemudian sarungan, atau sekedar pakai ini, uh, eh, sirwal. Apa itu masalahnya? Dan ini kan diantara, yakni yang diingat oleh para ulama berkaitan dengan ini dakwah yang terakhir dalam berdakwah. Termasuk diantaranya bagaimana seseorang berkaitan dengan hikmah dalam berdakwah dia tidak meruntuhkan atau tidak mencaci maki orang yang diagungkan oleh masyarakat setempat walaupun harus bintang besar. Walaupun harus bintang besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tasubbu la tasubbu alladziina yad'una min dunillah. Fa yasubbu Allah Akwan bibayi ilmi. Jangan kalian mencetak, jangan kalian mencaci maki berhala-berhala mereka yang mereka sembah selain Allah. Nanti mereka akan mencaci maki Allah dengan penuh permusuhan tanpa ilmu. Coba Islam menerangkan, mencaci maki berhala itu sesuatu yang makruh dan merupakan tertentu ibadah dan rangka untuk merendahkan berapa mereka dan meragukan Allah SWT akan satu, ketika menjadi mati berapa itu berdampak maurat yang lebih besar dicaci matinya Allah SWT ini maurat yang lebih besar maka tidak boleh seorang yang mencaci maki berapa tersebut demikian pula Seandainya dengan dakwah itu Anda benar mencaci tokoh al bid'ah yang ditokohkan masyarakat setempat jangan Anda belum pernah mendapat masyarakat itu. Ini merupakan pintu besar Anda untuk remak dalam masalah dakwah. Bisa hancur dalam dakwah yang Anda lakukan. Belum-belum sudah mencaci maki yang tadi bol al-bid'ah kabir doa ala dua kejahatan Sedangkan kita belum uh, posisi kita masih masih pun, Sedangkan orang ini adalah sudah sangatlah kajian di masyarakat, maka ini kan bukan perkara yang hikmah. Demikian pula Alhamdulillah. Yang diingatkan para ulama atau diingat dalam kaidah yang dalam biasa hikmah dalam dakwah tidak menggunakan kalimat-kalimat yang sulit tidak menggunakan kalimat-kalimat yang sulit dalam berdakwah. Sehingga bagaimana berbicara dengan bahasa termudah yang ditangkap oleh orang. Tentu kita berusaha belajar. Kira-kira kita memiliki bakat seperti itu, akan kita belajar. Di atas perkataan Ali dengan Thalib Beliau mengatakan Jangan ada berbicara uh, hal itu di lima pun. apa? Bicara anda kepada Rasulullah dengan apa yang mereka kenal. Dengan bangsa yang kenal di pagi. Apa hikuna Allah wa rasuluh. Maukah anda seandainya Allah dalam Rasul didustakan karena anda menyampaikan perkataan yang mereka tidak paham. Mereka tidak paham. jadi Demikian berat, menunda menyampaikan ilmu yang mereka pun siap menerima merupakan bagian barang Karena setiap ilmu disampaikan dan pun mereka bisa menerima Adakah seperti itu, maka akan bisa menjadi musibah dalam dakwah kita. Termasuk yang hikmah dalam dakwah manusia adalah tak qulub. Bagaimana mentaklim? Bagaimana mengikat hati orang? Rasulullah SAW ketika mentaklim hati orang, Masya Allah, ada orang pengen langsung Islam dengan syarat saya pengen yang dua, dua saja. nggak pengen yang lima. Nabi terima. Nanti kalau dia masuk Islam, sudah nanti akan mengikuti apa ada dalam Islam. Syarat-syarat yang mereka inginkan dimudahkan nanti. Diterima. Sehingga memudahkan orang, termasuk apa yang lain taklif adalah dengan harapan. Nabi katakan, inilah ukti Rasulullah. Inilah ukti rasul. Aku memberi kepada وغيره أحب إلي منه sedangkan ada orang yang lebih aku cintai daripada dia dan tidak beri kenapa Nabi memberi sebab biasa ayyakukallahu finnar saya khawatir orang ini akan dicampakkan ke neraka oleh Allah Ta'ala artinya Nabi sangat ingin dengan perantara harta ini dia masuk Islam dengan perasaan tersebut dia kemudian menjadi perhatian dengan Islam mendapatkan hidayah, masuk surga. Nabi sangat khawatir saya jadi tampakkan ulang neraka karena tidak masuk surga. Maka yang terakhir adalah dengan yaitu harta. Ketika selesai perang maka bagaimana lagi memberikan ghanimah kepada mu'alaf Quraisy? Hampir semua ghanimah dibagikan pada mereka sehingga mendapatkan banyak-banyak. Sampai orang asal berjalan berutu. Sultan mungkin Rasulullah sudah mulai berpihak kepada Quraisy. Karena beliau adalah orang Quraisy. Gerundelan mereka sampai ke telinga Nabi akhirnya dikumpulkan mereka satu hemat yang lain terbelit. Sampai perkataan Nabi di antaranya, tidakkah kalian berilmu? Mereka pulang dengan kambing-kambing dan unta-unta mereka dan kalian pulang dengan Rasulullah SAW. Maka mereka pun semakin jelas kecurangan air mata mereka terlalu menyampaikan yang lainnya. Harga Nabi sangat mahal nggak bisa dibandingkan dengan harga apa yang dibagikan pada mereka. Nabi ini bersaksi. Segera jika Nabi berikan salah seorang badui, ini tanah di antara dua gunung. Berapa jumlah kira-kira kamu? Lima? Gak mungkin. Antara dua gunung, perlu dengan tanah diberikan pada orang badui tersebut. Sehingga ketika mereka pulang kepada bilang jam berapa ini? Jam 50 jam pojok dan ya, harus pergi. Saya ini memang ya, mudah-mudahan manfaat. Insya Allah setelah ini kita lanjutkan. Ada dua pertanyaan yang antum jawab, insya Allah dapat hadiah. Pertanyaan pertama, sebutkan di antara perkataan Saya tentang dipertikan dalam dakwah oleh seorang dai empat saja. Oh, hari. Hari. Yang mana loh. Yang pertama, ya, yang kedua, yang ketiga, ayo cepat. Yang keempat, yang keempat, kekuatan ketangguhan dalam berbeda beda eh nanti akan minta ada yang paling mulia yang ke sekarang pertanyaan kedua apa arti ayat Qul hadhi sabili aku ila Allah ala masratin ana wa man ittaba'ani ya, artinya untuk bahasanya ini kata orang berdakwah itu yang pertama adalah apa berdakwah bukan untuk partai dan lain-lainnya tapi untuk terjemahnya ke ayatnya terjemahkan ayatnya iya itu dikatakan oleh Muhammad Wasallam hadis kalau ini adalah jalanku saya dan orang-orang yang Adukum Allah yang menyuruh kepada Allah Iya. Allah pasti ala basiratin di atas tidak atau di atas ilmu. Iya. Ana wa Saya dan orang-orang yang Iya, saya dan para ini mulut pada mengajak Allah dengan ilmu. Saya kira ini mohon kawan, mudah Kita sampaikan, kita minta maaf. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.